Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang Sohuf Musa dan kitab Az-Zabur. Allah menyebutkan Sohuf Musa dan sebagian isinya di dalam surat Al-A'la, dan An-Najm. Sebagaimana telah disebutkan ayat-ayatnya di dalam halakoh sebelumnya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa suhuf Musa berbeda dengan At-Taurah. Di antaranya adalah Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa suhuf Musa adalah bagian dari kitab At-Taurah seperti Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah dan sebagian yang lain mengatakan bahwa suhuf Musa sama dengan kitab At-Taurah di antaranya adalah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah wallahu alam mana di antara pendapat-pendapat ini yang lebih kuat namun seorang yang beriman wajib beriman secara global dengan semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Adapun Az-Zabur, maka kalimat Az-Zabur secara bahasa artinya adalah kitab. Jamaknya adalah Az-Zubur. Allah berfirman, "Wa kulla syai'in fa'aluhu fiz-zubur." Dan segala yang mereka lakukan tertulis di dalam Az-Zubur, surat Al-Qamar 52. Maksudnya adalah semuanya tertulis di dalam kitab-kitab yang ada di tangan malaikat. Yang kita ketahui tentang Az-Zabur, bahwasanya kitab ini diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa dan Al-Isra, wa ataina Dawud zabura dan kami telah berikan kepada Dawud kitab Zabur, An-Nisa 163 dan Al-Isra 55. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'a wa u'titu makana az-zaburi al-ma'ina wa u'titu makan al-injili al-mathaniya wa fuddiltu bil mufassal. Aku telah diberi as-sab'u yang sebanding dengan kitab Taurah dan aku diberi al-ma'in yang sebanding dengan kitab Az-Zabur dan aku diberi al-mathani yang sebanding dengan kitab al-Injil dan aku dikaruniai kelebihan dengan al-mufassal. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimaksud dengan As-Sab'u Al-Ma'in Al-Mathani dan Al-Mufassal adalah nama kumpulan surat yang ada di dalam Al-Quran. Az-Zabur diturunkan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa unzila az-zaburu lithamana ashrata khalat min Ramadan dan diturunkan Az-Zabur setelah berlalu 18 hari di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itulah yang bisa kita sampaikan di dalam halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.